Sayyidina Bilal bin Rabah. Ini salah satu kisah cinta setelah Nabi Muhammad wafat. Beliau minta izin kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, Abu Bakar, izinkan aku untuk tidak azan lagi. Izinkan aku untuk tidak azan lagi. Ya? Ini juga Ibnu Asakir yang meriwayatkan kisah ini. Dikatakan sanatnya jayid. Lalu Sayyidina Bakar berkata, Wahai Bilal, aku tidak akan berani menurunkan orang yang pernah diangkat oleh Rasulullah. Rasulullah yang dipandang. Cuman kata Sayyidina Bilal bin Rabah, tapi aku tidak mampu melakukannya. Setelah Rasulullah wafat, aku tidak bisa ada. Karena Sayyidina Bilal itu apa? Terbawa-bawa dengan kehidupan di saat ada Nabi. Setiap terbangun dari tidurnya, Sayyidina Bilal biasanya yang dituju waktu hidupnya Rasulullah ke rumah Rasulullah dan bangun ke Rasul ya Rasulullah as-salah as-salah. Sehingga kalau terlambat terlambat waktu sholat, Sayyidina Rasulullah selalu berkata, Ya Bilal, arif Nabi sholat. Selalu kapan waktu sholat tiba ya Bilal? Jadi kebiasaan Sayyidina Bilal itu menjelang waktu adan mampir ke rumahnya Rasulullah, kemudian bersama Rasulullah keluar ke masjid, kemudian Rasulullah melihat Sayyidina Bilal naik ke atas, nunggu isyarat naik ke tempat yang ditinggikan, menara lah kalau zaman sekarang. Setelah itu Rasulullah memberikan isyarat baru adan. Itu rutin Sayyidina Bilal bin Rabah. Jadi ini nostalgia indah yang dirasakan oleh Sayyidina Bilal bin Rabah. Setelah Rasulullah wafat, kadang-kadang beliau itu tanpa sadar. Ke rumah Rasulullah mengatakan, Ya Ras, baru sadar Rasulullah sudah tidak ada. Dan berulang-ulang. Sehingga beliau mundurkan diri ya Khalifah Abu Bakar. Aku tidak adan lagi, izinkan aku tidak adan. Kenapa? Aku tidak akan berani menurunkan orang yang pernah dianggap Rasulullah. Tidak, aku yang minta. Alasanmu apa? Alasanku, aku tidak mampu melakukannya. Karena sepanjang aku melakukan itu semua aku, aku tidak akan mampu. Begitu cintanya kepada Rasulullah SAW, tidak akan mampu melakukan itu semuanya. Baiklah kalau begitu. Kemudian saya tidak lihat Robah pergi ke Syam. Setelah beberapa hari di Syam, setelah beberapa hari di Syam atau beberapa bulan di Syam, tiba-tiba mimpi ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam mimpinya kota Madinah bagaimana kita yang pernah umroh pandanglah itu semua seperti Bilal memandang tempat tersebut waktu haji Sayyidina Bilal bin Rafa di saat melihat bukit-bukit kota Madinah Sayyidina Bilal bin Rafa menitikkan air mata kemudian menetes air mata kemudian menangis dan berkata sungguh gunung-gunung ini adalah saksi bisu waktu aku bersama Rasulullah sudah ingat Nabi Muhammad melihat gunung itu baru setelah itu masuk gang-gang kota Madinah tidak bisa dulu pernah aku lewati dengan Rasulullah. Dikit-dikit Rasulullah. Lihat rumah-rumah ini, rumah dulu menyaksikan aku berdua bersama Rasulullah. Derai air mata. Terus sampai Sayyidina Bilal rumah mendekati kubur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan mengucapkan salam dengan suara paruh. assalamu alaikum ya Rasulullah karena suaranya habis di jalan dalam riwayat karena dikuasai oleh rasa cinta roh sampai tangannya itu menjulur ke tanahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para ulama mengatakan makruh dan dan haram. Tapi di saat sadar, tapi Sayyidina Bilal tidak sadar karena dikuasai oleh kecintaan sampai meletakkan tangannya di kubur Rasulullah. Assalamualaikum ya Rasulullah. Derai air mata. Kemudian tiba-tiba saat itu ada yang menepuk pundaknya Sayyidina Bilal bin Rabah. Bilal, kau ada di sini. Ditoleh Sayyidina Abu Bakar dengan Sayyidina Umar. khalifah. Engkau ada di sini. Justru aku akan bertanya kepadamu bila kenapa kau ada di sini. Aku takut ditinggal Rasulullah. Aku takut ditinggal Rasulullah. Emangnya kenapa? Apa yang kau lakukan? Aku takut ditinggal Rasulullah. Pantas engkau menangis. Dosa apa yang kau lakukan Bilal? Aku bermimpi ketemu Rasulullah. Rasulullah menegurku. Alangkah keras hatimu Bilal. Lama kau tidak kunjung kepadaku. Sudah waktunya sekarang kau kunjung kepadaku. Sekarang aku datang ke sini. Dijawab oleh Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq, kau tidak akan ditinggal oleh Rasulullah selalu alaihi Nabi Muhammad. Kemudian setelah itu apa? Sayyidina Abu Bakar berkata, "Bilal, mumpung kamu di Madinah, gimana kalau kamu azan lagi?" Gimana kalau kamu azan? Kemudian saya tidak bilang lihat rumahnya Rasulullah. Karena rumahnya, rumah dikubur dengan kubur tempat isi Aisyah. Baru setelah itu melihat tempat yang biasanya digunakan untuk adan. Lihat rumah Nabi Muhammad, kemudian lihat tempat adan, tiba-tiba derai air mata dan berkata, tidak. Aku tidak akan mampu melakukannya. Dan di saat seperti itu, ada dua anak kecil. Yang dua anak kecil sangat dekat dengan Sayyidina Bilal Rabah, tiba-tiba mendekat kepada Sayyidina Bilal Rabah, yang satu memegang tangan kanannya Sayyidina Bilal, yang satu di tangan kirinya dan berkata, Eh tukang azan kakekku! Sallu Nabi Muhammad. Sayyidina Hasan dan Hussein datang kepada Sayyidina Bilal bin Rabah. Kemudian Sayyidina melihat Sayyidina Hasan dan Hussein lalu berkata, Ya Allah, aku rindu kepada kekasihmu Nabi Muhammad. Kau kirim cucu kekasihmu Nabi Muhammad. Kemudian dua anak kecil dijejer dijejer kemudian Sayyidina bila sesaat memandang wajah Sayyidina Hasan kemudian sesaat memandang kaki Sayyidina Husin karena wajah Sayyidina Hasan sampai perutnya adalah mirip Rasulullah dan perut ke kakinya Sayyidina Husin adalah mirip Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kemudian setelah itu Sayyidina Bilal memeluk dua anak kecil tersebut dan mencium bau keringatnya Sayyidina Hasan dan Husin lalu berkata sungguh keringatmu mengingatkan aku kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai keringatnya ini yang namanya anak kecil tiba-tiba berkata, Bilal, Bilal, aku kangen suara adanmu adan ya Bilal, anak kecil umur 6 tahun, 7 tahun, 8 tahun. Tadi diminta oleh khalifah tidak mau, sekarang diminta oleh anak kecil. Kemudian Sayyidina Bilal noleh kepada Sayyidina Umar dan Sayyidina Abu Bakar. Karena tadi tidak waktu disuruh Abu Bakar dan Umar tidak mau. Setelah anak kecil Sayyidina Hasan dan Husain meminta, Sayyidina Bilal menoleh kepada Sayyidina Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Sayyidina Abu Bakar dan Umar adalah engkau. Aku takut jika aku tidak memenuhi permintaanmu saat ini, aku nanti tidak boleh ada di surga di hadapan kakekmu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini hubungan sahabat Nabi dengan ahli bait Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mikir ini cucu Rasulullah yang minta, kemudian saya tidak bilang mau adan. Fokus. dikirimlah semuanya ke dekat menara yang di. Menaranya bukan menara seperti ini. Nunggu waktu adan. Dan orang yang sudah tahu saya tidak bilang, rumah di saya tidak bilang dirubah. Yang lain belum, ada masih wudhu, ada yang masih di sana. Kemudian setelah itu sudah menjelang waktu adzan Bilal berdiri. Berdirinya Bilal membuat orang menangis. Berdirinya Sayyidina Bilal bin Rabah membuat orang menangis yang ada di Madinah yang ada saat itu. Karena apa teringat dulu waktu Bilal berdiri seperti ini. Persis ada waktu zaman Nabi SAW. Jadi berdirinya Bilal mengingatkan Sayyidina Rasulullah SAW. Mulai titik air mata para sahabat Nabi. Sayyidina Bilal melangkah persis tidak berubah cara melangkahnya. Mengingatkan Sayyidina Bilal nunggu isyarat dari khalifah. Cuma biasanya dulu yang ditunggu adalah isyaratnya dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kemudian diisyarati untuk naik untuk melakukan adzan. Adzanlah Sayyidina Bilal bin rumah Waktu menyuarakan suara adzan Allahu Akbar, Allahu Akbar. Orang yang lagi bawa sesuatu di pinggir jalan di pasar kota Madinah karena pasar dengan masjid berdempetan langsung berjatuhan dijatuhkan Kenapa? Apakah Rasulullah bangkit lagi? Apakah Rasulullah sudah dibangkitkan? Dijatuhkan. Semua orang pada datang ke masjid. Padahal yang didengar adalah suaranya Sayyidina Bilal. Kenapa? Yang diingat suara itu ada waktu ada Nabi Muhammad SAW. Jadi sampai wanita-wanita keluar dari rumahnya. Abu Isa Rasulullah, Abu Isa Rasulullah. Apakah Rasulullah dibangkitkan kembali? Sahabat Sayyidina Bilal mengucapkan, Asyhadu Allah ilaha illallah. Orang pada merumuni. Tidak. Rasulullah bukan dibangkit kembali. Itu suara Bilal. Oh Bilal. Suara Sayyidina Bilal sangat dekat memikirkan Rasulullah, mengenang, mengingatkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hingga saya kira bila sampai kepada asyhadu anna Muhammad. Beliau terputus suaranya. Tidak bisa melanjutkan lagi dan menoleh kepada saya tidak Bakar Siddiq. Lanjutkan Adan. Tidak mampu melanjutkan Adan. Di saat menyebut nama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itulah suasana kecintaan yang ada pada sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai dikatakan oleh Ibnu Asakir bahwasanya Madinah pernah menangis dua kali waktu wafatnya Nabi dan waktu kedatangan Sayyidina Nabi dan Rubah. Nah ini ada tanda kerinduan kepada Nabi. Sekarang Anda mungkin dibawa oleh Allah untuk umroh. Apa yang Anda lakukan di sana? Tolong yang beradab. Sayyidina Imam Malik lihat. Sayyidina Imam Malik masuk kota Madinah itu mengurangi makannya. Mengurangi makannya kenapa? Kenapa takut sering buang air? Sebab Sayyidina Imam Malik kalau buang air ke tempat yang jauh, tidak ingin buang air di tempat dekat kubur Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan dekat masjidnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Punya adab. Nah kalau kita mengaku cinta, punya adab di sana. Hentikan hal-hal yang menjadikan Nabi tidak suka. Kalimat dijaga, suara dikurangi dan seterusnya. Ini Dan kalau ke kota Madinah, hadirkan Nabi Muhammad. Kita tawaf, kita tawaf seperti ini tempat yang dulu digunakan tawaf oleh Rasulullah SAW. Ini jalan-jalan dulu pernah dilewati Nabi Muhammad. Sepanjang kita ke Makkah Madinah, itu bukit-bukit menyaksikan Nabi Muhammad. Pernahkah ada terlintas di benak kita semacam itu? Atau hanya kuyon saja waktu umrah? Semoga semuanya bisa umrah. Bisa haji. Akan tapi yang khusyuk. Hajinya orang yang rindu kepada Nabi. Rindu Allah umrohnya orang yang rindu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.